Di dalam bab ini Syekh hafizahullah menyebutkan satu ayat yaitu surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu Inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah Di atas basirah Aku dan orang-orang yang mengikuti aku Juga berdakwah kepada Allah Di atas basirah Basirah artinya ilmu Dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Surat Yusuf ayat 108. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting bagi kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam penafsiran ayat ini sebuah nukilan dari Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari dari kitabnya yang terkenal yaitu Tafsir At-Tabari Beliau berkata Yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kul Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, "Ya Muhammad, hadhihi inilah ad-da'watu allati ad'u ilaiha." Dakwah yang aku serukan. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya Inilah dakwah yang aku serukan. Wat tariqatu allati ana 'alaiha minad du'a. Serta inilah jalan dakwahku. Inilah dakwah yang aku serukan dan inilah jalan dakwahku. Apa jalan itu jemaah sekalian? Ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal authan dakwah yang diserukan dan dakwah yang merupakan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya serta tidak sedikit pun mempersembahkannya kepada tuhan-tuhan yang lain atau kepada berhala-berhala. Jadi inilah hakikat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada tauhid. Wal intiha ila taatihi wa tarki ma'siyatih. Serta mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dan ketaatan yang paling tinggi adalah beribadah kepada Allah. Kemaksiatan yang terbesar adalah menyekutukan Allah. Adapun makna sabili jalanku wa tariqati wa da'wati ad'u Kata Imam Nujairi rahimahullah, jalanku dan dakwahku mengajak kepada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Maha tinggi dia yang satu saja tidak ada sekutu baginya. Baik. Jemaah sekalian, Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Mengajak orang untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari surat Yusuf ayat ke-108. Penjelasan tentang hakikat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya apa jemaah sekalian? Demikianlah setiap muslim di dalam berdakwah hendaklah mengajak kepada tauhid. Makanya para ulama menjelaskan apabila seorang berdakwah tetapi dia tidak berdakwah kepada tauhid atau dia menyepelekan dan meremehkan dakwah tauhid maka dia telah menyimpang dia telah menyimpang jalannya dari jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah salah satu patokan bagi kita semua untuk menilai benarnya dakwah seseorang atau satu kelompok. Kalau kita ketemu satu kelompok atau ingin mengenal satu kelompok yang katanya berdakwah yang katanya kelompok muslim atau para aktivis Islam bagaimana caranya kita memastikan ini kelompok benar atau tidak? Iya. Maka banyak caranya. Secara global ya kita harus memahami ilmu yang benar. Kalau kita memahami ilmu yang sahih dengan mudah kita bisa mengenal ini yang benar dan ini yang salah. Tapi secara detail ada ciri-ciri kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat. Maka di antara cirinya yang paling utama adalah tidak mementingkan tauhid. Tidak mementingkan tauhid atau meremehkan dakwah tauhid meremehkan dakwah tauhid. Walaupun mungkin dalam permasalahan lain mereka perhatian, tapi terhadap tauhid kurang perhatian. Sehingga mereka pun tidak mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak pula memberantas kesyirikan. Ya. Dan kecenderungan mereka itu banyak. Ada yang lebih cenderung kepada politik, ada yang cenderung kepada ekonomi, bisnis, ada yang cenderung kepada ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, itu bagus. Tapi kalau kemudian melalaikan seseorang dari dakwah yang paling utama, maka itu penyimpangan. Itu menjadi penyimpangan. Ya. Demikian pula sebaliknya, ada orang memberantas ke, memberantas kemungkaran. Dia berantas berbagai macam bentuk maksiat. Dia ingatkan manusia bahaya riba, bahaya khamar, bahaya judi, tapi dia meremehkan bahaya syirik. Dia tidak pernah ingatkan bahaya syirik atau jarang dia lakukan. Dia anggap sepele. Maka ini adalah kesesatan. Ini termasuk tipuan syaitan. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Dan apabila seseorang melakukan syirik, kita ajak sholat, kita ajak puasa, percuma. Percuma saja. Kenapa? Karena dosa syirik itu menghapuskan seluruh amal ibadahnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Percuma kita ajak orang sholat, kita ajak puasa, kita ajak berzikir. Tapi kita tidak mengajak dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, ibadahnya tidak akan diterima. Terlebih lagi kalau kita bicara yang lebih besar daripada itu, yang lebih luas. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Iya. Atau kita mengajak dia untuk berjihad dalam keadaan dia masih menyekutukan Allah. Kita mengajak orang untuk beraktivitas politik atau menegakkan khilafah dalam keadaan dia masih menyekutukan Allah itu namanya mimpi di siang bolong ya. mimpi di siang bolong mustahil akan terwujud satu kepemimpinan yang baik satu kepemimpinan yang islami tanpa tauhid tanpa memberantas kesyirikan ini apa namanya salah satu tolak ukur yang paling utama untuk menilai kelompok-kelompok yang menyelisihi ajaran Islam yang sesungguhnya. Lihat cara mereka berdakwah. Apakah masih mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW atau mereka mementingkan yang lain? Iya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat ini Surat Yusuf ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua pilar dua pilar utama yang menjadi tonggak dakwah Islam. Barang siapa memilikinya, dia akan sukses dalam berdakwah. Barang siapa tidak memilikinya, dia tidak akan sukses, bahkan dia akan tersesat. Apa dua pilar itu? Yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, "Ta'ala wahdahu la syarikalah." Maha tinggi Allah yang satu saja tidak ada sekutu baginya. Maksudnya benar-benar kita ikhlas dalam berdakwah hanya kepada Allah. Karena ternyata banyak orang yang berdakwah dakwahnya tidak ikhlas karena Allah semata-mata. Ada yang berdakwah agar orang masuk kelompoknya, agar orang menjadi anggota organisasinya, anggota partainya, atau agar orang memuliakannya, menghormatinya, menjadi pengikutnya. Bahkan ada yang berdakwah agar orang membantunya untuk menjadi kaya raya dan sebagainya. Jadi ada ambisi-ambisi Baik kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi Maka itu bukan dakwah Islam Dakwah Islam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar keikhlasan Semata-mata kita berdakwah untuk mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini prinsip utama di dalam dakwah Ingat selalu mau terjun dalam aktivitas dakwah yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas keutamaannya keutamaannya yang sangat besar tapi kalau tidak ikhlas maka justru hanya akan menjadi bencana bagi kita menjadi dosa bagi kita berdakwah dan beribadah apa saja harus dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kita diperintahkan beribadah dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya karena Allah. Kalau kita berniat ingin golongan kita menjadi besar atau diri kita dimuliakan atau kita dianggap sebagai senior yang soleh misalkan senior yang baik maka itu semuanya hanya akan merusak ibadah kita hanya akan merusak dakwah kita ya itulah yang termasuk di dalam kategori riak orang yang berdakwah karena pingin dipuji atau niat-niat selain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Dan ikhlas termasuk kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan ini prinsip dalam dakwah juga yang harus antum pahami dengan baik. Berdakwah itu benar-benar kita butuh pertolongan Allah. Kita hanya usaha, kita hanya bisa menyampaikan Allah yang memberikan hidayah. Jadi jangan terlalu apa namanya gelisah, takut. Kita hanya berusaha, kita hanya menyampaikan Allah yang memberikan hidayah. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahi. Maka pertama sekali yang harus kita miliki adalah keikhlasan. Keikhlasan adalah sebab mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Antum baca dalam surat Yusuf bagaimana godaan yang dahsyat yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak untuk berbuat hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita. Siapa yang mengajaknya jemaah sekalian? Seorang wanita yang cantik jelita. Wanita bangsawan dan memiliki kekuasaan. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah bawahannya. Karena dia adalah istri pejabat. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang anak muda yang normal, manusia biasa seperti kita juga. Dan wanita itu pun yang mengajak, menggoda, merayu, bahkan memaksa dan memerintah. Pintu-pintu telah dia tutup. Hanya ada mereka berdua di situ. Nabi Yusuf terjebak. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil selamat. Beliau berhasil selamat dari jeratan godaan syahwat yang sangat dahsyat. Iya. Apa di antara rahasianya jemaah sekalian? Sebetulnya banyak rahasianya dan ini perlu kita bahas secara tersendiri. Ya. Teladan untuk para pemuda idaman. Ya. Dari gangguan hubungan terlarang. Ya. Itu judulnya perlu dibahas tersendiri. Nah, salah satu sebab utama kenapa beliau itu selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan kejelekan darinya. Kami hindarkan dia dari keburukan karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas dalam berdakwah, dalam beribadah. Jadi, ini kunci pertolongan Allah dalam kehidupan seorang hamba. Senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nasihat para ulama. Kalau seseorang apa namanya diperhadapkan pada godaan syahwat ataupun apa saja perbuatan dosa yang dia lakukan adalah segera beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dia lakukan. Iya. Demikian pula nanti antum bisa baca di dalam Riyadhus Shalihin pada bab ikhlas, bab yang pertama. Kemarin ba'da asar ada yang baca hadis di sini. Kenapa enggak dibaca lagi? Hah? Waktu pertama saya datang sini, pada asar ada yang baca hadis. Sudah nggak ada lagi. Buku apa yang dibaca kemarin? Al-Wafi. Ini eh, bagusnya baca Riyadus Solihin. Kalau ada Riyadus Solihin, hadisnya aja. Nggak perlu terjemahannya atau kalau mau terjemahannya cari yang ringkas. Tapi kalau baca hadisnya sudah lumayan. Ada yang panjang-panjang juga hadisnya. Iya. Yeah. Bagus, Riyadus Solihin dibacakan setiap uh, sholat asar, ba'da solat asar. yeah. Dibikin jadwal aja bergantian. yeah. Dan ada yang suka rela kalau yang jadwal nggak hadir, suka rela baca setiap habis asar. Itu bagus. Satu hadis, dua hadis lumayan. Iya. Kalau penjelasannya terlalu panjang, orang nanti kurang perhatian. Lebih baik hadisnya aja. Iya. Atau cari penjelasan yang singkat. Baik. Eh, ada penjelasan yang singkat uh, kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadus Salihin. Itu sudah ada terjemahannya. Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadus Salihin itu ada sudah ada terjemahannya. Kalau untuk mau baca ringkasannya itu bagus. Ya, itu singkat sekali penjelasannya. Baik. Di kitab Riyadus Salihin bab yang pertama bab ikhlas hadis yang terakhir hadis tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Inilah salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Salah satu dari tiga macam tawasul yang disyariatkan berdoa dengan menyebut amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian tiga orang ini Ketika mereka menyebutkan amal soleh masing-masing Itu mereka tutup dengan ucapan Ya Allah Kalau amalan ini ikhlas Demi mengharapkan wajahmu Maka tolonglah kami Tiga-tiganya mengatakan demikian Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan kepada mereka Pintu gua itu pun terbuka Ya tidak ada alat berat yang mereka datangkan untuk membukanya tidak. Terbuka dengan sendirinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan ikhlas. Ikhlas adalah sebab Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba dan menjaganya dari berbagai macam keburukan. Apalagi di dalam berdakwah seseorang akan menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian dan cobaan. Dan bahkan tidak jarang itu berasal dari orang-orang dekat kita. Kawan dekat, tetangga dekat, bahkan keluarga dekat. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dimusuhi, dicerca, dicaci maki. Oleh siapa? Kaumnya sendiri, keluarganya sendiri. Ya. Tetapi jemaah sekalian dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Maka ini pilar dakwah yang pertama yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kemudian pilar dakwah yang kedua pilar dakwah yang kedua yang terdapat di dalam ayat ini adalah ala basiratin. Ala basiratin. Apa yang dimaksud dengan ala basiratin? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, bidzalika wa yaqinin wa yaqina ilmin bidzalika wa yaqina ilmin minni berdakwah dengan ilmu yang yakin ilmu yang yakin iya artinya apa dakwah itu harus dibangun di atas dasar ilmu inilah pilar yang kedua dan bukan sembarang ilmu tapi ilmu yang penuh dengan keyakinan ilmu yang benar-benar seseorang memilikinya sehingga dia yakin dia memiliki keyakinan dengan sebab adanya ilmu tersebut makanya Imam Nawawi rahimahullah taala berkata Al-Basirah yang dimaksud dengan Al-Basirah itu adalah a'la darajatil ilm tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi ini yang kedua. Pilar yang kedua di dalam berdakwah harus didasarkan pada ilmu. Bukan hanya bermodal semangat. Bukan hanya bermodal semangat. Nah, dari sini kita dapat dua ciri dakwah yang menyimpang. Tadi sudah kita bahas yang pertama. Apa yang pertama tadi? Hah? meremehkan tauhid atau dengan kata lain tidak mementingkan dakwah tauhid. Yang kedua, kurang ikhlas atau tidak ikhlas dalam berdakwah. Ada ambisi-ambisi pribadi atau kepentingan-kepentingan golongan di dalam berdakwah. Dan yang ketiga adalah dakwah tidak berdasarkan ilmu. Banyak sekali itu terjadi. Orang-orang yang punya semangat besar dalam berdakwah dan niatnya juga ikhlas, tapi sayang kurang ilmu. Maka yang terjadi adalah dia hanya mendatangkan kerusakan, bukan membuat perbaikan. Dakwah itu kan membuat perbaikan. Tapi karena kurang ilmu, yang dia lakukan adalah sebaliknya, mendatangkan kerusakan. Ini ciri kelompok yang menyimpang atau dakwah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hanya bermodal semangat tetapi tidak berdasarkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah tetapi dakwah yang ikhlas dan di atas dasar ilmu maka siapa yang berdakwah tanpa ilmu dia belum mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma dia punya semangat, percuma pengorbanannya. Karena Subhanallah, orang yang berkorban di dalam dakwah itu nggak sedikit. Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang bahkan mewakafkan dirinya untuk dakwah katanya. Bahkan ada yang dua-duanya, hartanya dan dirinya untuk berdakwah. Sampai ada yang meninggalkan keluarganya berbulan-bulan lamanya. Bahkan bertahun-tahun untuk berdakwah. Luar biasa pengorbanannya, tapi sayang dakwahnya tidak di atas ilmu. Yang terjadi adalah dia merusak bukan membuat perbaikan. Dan yang lebih parah lagi adalah dia merusak dan dia mengira sedang melakukan perbaikan. Itu bahaya kebodohan. Bahayanya kebodohan di situ. Dia sedang merusak, tapi dia sangka sedang melakukan perbaikan. Dan orang-orang yang menjadi pengikutnya pun mengira mereka sedang diajak kepada kebaikan. Padahal mereka sedang dirusak. Ini bahaya kalau dakwah tanpa ilmu. Iya. Jadi penting sekali dakwah itu dibangun di atas dasar ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Jawabannya ilmu tentang tiga perkara. Ilmu tentang tiga perkara. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan. Apa yang akan kita dakwahkan? Apa yang akan kita dakwahkan? Yaitu ilmu yang sahih, ilmu yang benar, petunjuk Allah dan Rasul. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman generasi as-salafus soleh. Saya ulangi, ilmu yang kita dakwahkan itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman generasi as-salaf. Atau dengan kata lain pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Selain daripada itu namanya adalah kesesatan. Hati-hati. Harus kita pastikan apa yang kita sampaikan Al-Quran, apa yang kita sampaikan adalah sunnah, apa yang kita sampaikan sudah sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Selain daripada itu, berarti kita menyampaikan kesesatan. Berarti kita merusak orang, menyesatkan orang, bukan mengajak orang kepada hidayah. Waspada hati-hati. Mau pingin dakwah dapat pahala banyak, malah dapat dosa banyak. Bukan banyak lagi, dosa yang mengalir terus. Apalagi di masa ini. Ya. Ditulis satu bentuk kesesatan penyimpangan di sebuah media sosial kemudian tersebar dan terus tersebar. Kita mati pun masih tersebar, orang masih baca dan orang masih menyebarkan. Maka dosa akan mengalir kepada kita. Ya. Makanya jangan mau apa namanya? menuruti apa kata Facebook, apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan langsung ditulis semuanya, jangan. Ya. Pastikan dulu yang kita tulis itu betul-betul sesuatu yang baik bisa memberi manfaat. Jangan menyesatkan orang atau menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Ini kelihatan sepele, hanya semacam permainan, tapi dampaknya besar sekali. Iya. Jangan sampai ucapan kita, tindakan kita membuat orang lain kemudian salah jalan karena mengikuti kita. Walaupun kita nggak bermaksud mengajak dia, sama saja kita bermaksud mengajak dia atau tidak sama saja. Makanya ini satu faidah perlu saya ingatkan kepada para wanita muslimah yang membuka aurat. Itu dosanya bisa berlipat ganda. Kenapa? Yang melihat dia laki-laki nggak satu orang. Semakin banyak laki-laki yang melihat, makin banyak dosanya. Kemudian, kalau ada wanita lain yang melihat, lalu mengikuti mode pakaiannya yang membuka aurat, mengikuti gayanya yang menyelisihi syariat, bertabarruj, maka dosanya pun semakin banyak. Walaupun dia nggak bermaksud mengajak, apalagi dia bermaksud mengajak, jadi bintang iklan, jadi foto model. Ini orang-orang paling banyak dosanya kok dimuliakan sekarang, dikasih gaji besar, dijadikan ikutan, subhanallah. Iya. Jadi hati-hati, jangan sampai setiap tindakan kita dan perbuatan kita menjadi contoh yang jelek. Karena dosanya akan terus mengalir, nggak berhenti. Kita mati pun akan terus mengalir. Iya. Jadi ini yang pertama. Ini yang disebut dengan ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dhalika waswasatu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan Allah, apa yang diucapkan Rasul, dan apa yang diterangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu adalah bisikan-bisikan setan. Iya. Ini yang disebut dengan ilmu. Makanya tidak dibenarkan orang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, kemudian dia tafsirkan macam-macam. Harus dia pastikan apa yang dia tafsirkan itu sesuai dengan penafsiran para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan kata lain sesuai manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Nah inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar, akidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Karena jangan sampai kita berdakwah ternyata yang kita sampaikan bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada manfaatnya kita apa namanya menyebutkan ayat atau menyebutkan hadis, tapi kita pahami secara salah, tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Itu termasuk kategori kesesatan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah umatku akan berpecah menjadi 73 millah 73 ajaran 73 penafsiran kullu hafin nari illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu ma ana alaihi wa ashabi aku dan orang-orang yang mengikuti aku iya jadi kita nggak ada hak untuk membuat penafsiran macam-macam terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam menyampaikan hadis atau menyampaikan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun kita harus pastikan itu adalah hadis yang sahih. Ini termasuk ilmu yang perlu kita pahami sebelum kita menyampaikan. Pastikan hadis itu sahih. Iya. Di masa sekarang ini kita sering menerima broadcast ya, kadang tentang keutamaan satu amalan disebutkan hadisnya. Ini contoh, jangan buru-buru kita langsung ikut menyebarkan. Pastikan dulu hadis itu sahih atau tidak. Karena kalau kita menyebarkan hadis palsu, itu bukan dapat pahala malah dapat dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka siapkan tempat duduknya di neraka jadi malah mendapatkan dosa besar kalau seseorang menyampaikan satu hadis ternyata hadis itu palsu iya hadis itu palsu baik Jadi harus dipastikan hadis itu sahih. Bahkan orang yang masih ragu itu nggak boleh menyampaikan. Dia ragu ini hadis palsu atau sahih. Dia masih ragu tetap saja dia sampaikan. Maka dia termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis dia dia katakan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tuh sebenarnya masih ragu ini dusta atau sahih namun tetap saja dia sampaikan maka dia adalah salah satu dari dua pendusta iya demikian pula jemaah sekalian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengkala fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in lam yata'ammadil kadhib Barang siapa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia adalah pendusta walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Bahkan inilah setinggi-tingginya pendusta, sebesar-besarnya pendusta. Bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka jemaah sekalian, nggak boleh kita berbicara tentang agama Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang hukum-hukumnya hanya dengan menurut saya menurut hemat saya, menurut analisa dan pengamatan saya, itu semua buang jauh-jauh. Ya. Harus menurut dalil, Al-Quran, hadis, hadis yang sahih. Kemudian sesuai dengan pemahaman generasi as-salafus salih, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain atau pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang pertama. Ilmu yang pertama yang harus kita miliki. Kemudian ilmu yang kedua yang harus kita miliki dalam berdakwah ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Yang kedua dan ketiga disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan ini dalam pembahasan hadis Muad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau siapa yang beliau akan datangi. Maka itu terkait dengan caranya berdakwah, caranya menyampaikan dan siapa orang yang diajak bicara? Dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat ke-125 Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang paling baik. Debatlah dengan cara yang paling baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memperurutkan tiga keadaan orang yang didakwahi. Tiga keadaan mereka, tiga tingkatan. Dan bagaimana cara untuk mendakwahi mereka. Sebagaimana juga ini pernah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Ini beliau nukilkan secara makna. Yang pertama, orang yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran. Orang yang tatkala mengetahui kebenaran dia ikuti. Maka Orang inilah yang disampaikan kepadanya dengan hikmah Dengan penuh kelembutan Ini yang pertama Kandungan dan makna surat An-Nahl ayat ke-125 Tiga golongan manusia Dan tiga cara menyampaikan dakwah kepada mereka Yang pertama dengan hikmah Kepada siapa dengan hikmah? Kepada orang yang senang dengan kebenaran dia memang suka dinasihati. Dia senang mendengarkan orang memberikan pengajaran kepadanya. Dia nggak membantah. Dan inilah seharusnya sifat seorang muslim. Hindari suka bantah-bantahan. Kalau dia sudah dengar ini ayat Allah, ini sunnah Nabi SAW dia tunduk. Dia nggak mau membantah sedikit pun. Bahkan dia memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada orang yang menasehatinya. Ini yang pertama. Dihadapi dengan hikmah. Yang kedua, orang yang sibuk dengan apa namanya? membantah. Dia tatkala dinasehati dia masih suka membantah. Tapi orang seperti ini kalau dinasihati panjang lebar sampai dia benar-benar paham, akhirnya dia ikut juga. Maka perlu menghadapinya perlu kesabaran dan menggunakan nasihat yang baik. Apa yang dimaksud dengan nasihat yang baik di sini? Maksudnya adalah at-targhib wa tarhib. Berikan motivasi dan ancaman. Maksudnya adalah memberikan ayat-ayat yang memotivasi. Motivasi dengan surga, dengan kenikmatan dan rahmat dari Allah. Ancaman ayat-ayat berupa ancaman atau hadis-hadis berupa ancaman neraka. Ancaman kemurkaan Allah atau laknat Allah. Nah ini. Ini kalau kita dapati saudara kita dia pada akhirnya nerima nasihat, tapi setelah kita berusaha keras terlebih dahulu, sabar dulu ya, untuk menjelaskan kepadanya. Sekali jelaskan dia masih suka ngeyel. Maka orang seperti ini kita tambahkan dengan motivasi. Demikian pula ancaman. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi ancaman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang menentang kebenaran. Orang yang menentang kebenaran. Dia nggak mau ikut sama sekali. Dia menentang kebenaran. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Dihadapi dengan al-jidal billatihi ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Iya. Jadi debat adalah cara terakhir. Alternatif yang paling akhir. Menghadapi orang yang menentang dan debat itu pada asalnya tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Itu pun bila tihya ahsan dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir. Ya. Bukan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ilmiah. Hanya berupa misalkan caci maki, hujatan-hujatan itu apa namanya? seringkali hanya membuat orang lari dari kebenaran bukan menarik mereka kepada kebenaran. Baik. Inilah di antara cara-cara untuk menyampaikan dakwah dan kondisi orang yang didakwahi. Jadi semuanya ada tiga ilmu yang kita butuhkan. Apa saja itu? Yang pertama ilmu tentang Hah? apa yang kita sampaikan. Yang kedua cara menyampaikannya. Yang ketiga, kondisi orang yang kita sampaikan. Dan itu ada tiga tingkatan dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Baik. Jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ketik petik dari ayat ini yaitu tentang dua pilar utama di dalam berdakwah. Ada satu faedah penting disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah. Mengapa dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan dua pilar utama dalam dakwah. Karena kata beliau, "Li'anna aktsara ma yufsidu dakwah adamul ilm atau adamul ikhlas." Karena kebanyakan yang merusak dakwah, kebanyakan yang merusak dakwah disebabkan tidak adanya ilmu atau tidak adanya keikhlasan. Itu kebanyakan yang merusak dakwah. Seorang sudah ikhlas, tapi nggak ada ilmu. Yang dia sampaikan ngawur, atau cara dia menyampaikan salah, walaupun dia ikhlas. Iya. Atau dia nggak bisa melihat kondisi orang, semuanya dia pukul rata semuanya. Iya. Ini merusak dakwah, walaupun dia ikhlas. Sebaliknya, dia punya ilmu, tapi nggak ikhlas. Punya ambisi-ambisi pribadi, punya kepentingan-kepentingan golongan. Ini bahaya. Maka inilah keistimewaan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Dakwah ahlus sunnah itu nggak pernah mengenal nama organisasi. Nggak penting adanya organisasi. Maksudnya nggak penting orang masuk organisasi kita harus jadi anggota kita. Nggak penting sama sekali. Yang penting kita sampaikan dakwah kepadanya. Dia mentauhidkan Allah, dia ikhlas dalam beribadah, dia itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dakwah. Ya. Makanya ini termasuk bahaya nama-nama dan kelompok-kelompok di masa ini bisa merusak keikhlasan di dalam berdakwah. Kalau dakwah ahlu sunnah dari masa ke masa itu nggak terlalu penting, walaupun kadang secara formalitas di satu negeri mungkin dibutuhkan, tapi itu bukan tujuan utama di dalam berdakwah. Iya. Inilah yang terjadi sekarang ini. Banyak orang punya kepentingan-kepentingan kelompok, walaupun dia punya ilmu, maka dakwahnya menjadi rusak. Baik. Pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini Di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Atau sebelumnya, "Ana wa manittaba'ani." Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jamaah sekalian, aku dan orang-orang yang mengikuti aku maksudnya juga berdakwah di atas ilmu. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maka di sini terkandung pelajaran yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, juga diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitabnya yang lain yaitu pada syarah Kitab Tauhid. Kata beliau, ayat ini menunjukkan barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah maka dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu dia juga belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan di sini ana wa man Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka ayat ini menunjukkan sifat para pengikut Nabi Muhammad SAW adalah juga berdakwah. Iya. Kemudian bagian terakhir ayat ini wasubhanallahi wa ma'ana minal musyrikin dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini kembali menegaskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang ikhlas tidak mengandung kesyirikan sedikit pun. Dan dakwah kepada tauhid menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jadi bagian akhir ayat ini menjelaskan sifat seorang yang berdakwah senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, inilah beberapa faidah yang bisa kita petik dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan terhadap ayat yang mulia ini pada pasal kewajiban berdakwah kepada akidah Islam. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab. Saya persilakan. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang atau suatu golongan adalah golongan ahlus sunnah? mengingat banyaknya golongan yang mengaku ahlus sunnah. Terkadang saya juga mendengar perbedaan pendapat dari guru-guru ataupun ustad-ustad mengenai hukum atau suatu persoalan agama. Ada yang membolehkan atau melarang suatu hal dari masing-masing memiliki dalilnya. Dari kasus di atas, kepada siapa kita harus beriktibak mengingat masing-masing memiliki dalil. Bagaimana cara kita mengetahui suatu dalil ataupun hadis yang disampaikan oleh guru ataupun ustad adalah hadis dan dalil yang sahih karena keterbatasan kita mencari tahu atau menelitinya. Bagaimana hukum bertaklid? Baik. Mengetahui satu golongan adalah golongan ahlus sunnah itu dari ciri-cirinya. Sebagaimana mengetahui ahlul bid'ah juga dari ciri-cirinya. Kalau begitu yang harus kita pelajari apa ciri-ciri ahlu sunnah dan apa ciri-ciri golongan yang sesat, iya kan? Itu yang harus kita pelajari. Ciri-cirinya banyak. Seluruh isi satu kitab ini adalah ciri-cirinya. Siapa yang mengamalkan akidah ahlu sunnah maka dialah ahlu sunnah. Dan tadi sudah kita berikan contohnya. Di antara ciri ahlu sunnah itu adalah selalu mementingkan dakwah tauhid. Bahkan itu adalah ciri dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap Rasul menyerukan dakwah tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah taugut. Maka kalau kita dapati satu golongan tidak mementingkan perkara tauhid, maka ini adalah ciri-ciri golongan yang menyimpang. Iya. Ini diantara ciri-cirinya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Dan itulah yang akan kita pelajari satu persatu akidah yang benar. Sehingga kalau kita dapati satu kelompok memiliki akidah yang menyimpang, maka berarti dia bukan golongan ahlu sunnah. Ya, contohnya berakidah Syiah atau berakidah Khawarij atau Mu'tazilah atau Murji'ah dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaannya simple tapi jawabannya panjang sekali. Ya ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Jadi semua yang memiliki akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menyelisihi sedikit pun dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi sabar yang kita bahas satu persatu. Yang kita bahas ini adalah prinsip-prinsip, ciri-ciri utama dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa menyelesihinya, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Karena penyelisihannya di dalam pokok agama. Beda kalau berselisih di dalam apa namanya? cabang-cabang agama. Yang para ulama ahlu sunnah pun berselisih. Tapi kalau dalam pokok agama itu tidak dibenarkan. Iya, seperti umumnya dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih umumnya para ulama sering berselisih berbeda pendapat. Maka bukan perselisihan seperti itu yang menyebabkan seseorang itu tersesat. Iya. Tapi tersesat dia apabila dia menyelisihi prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu prinsip-prinsip ahlu sunnah? Inilah yang akan kita pelajari dalam kitab ini. Ya. Yang paling utama adalah prinsip tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian prinsip dakwah kepada tauhid. Senantiasa mementingkan dan memprioritaskan dakwah tauhid dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kalau kita dapati perbedaan pendapat, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita, telah memberikan apa namanya? bimbingan kepada kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini yang pertama yang kita lakukan. Lihat mana yang berdasarkan dalil. Kalau ternyata kedua-duanya berdasarkan dalil, maka kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap dalil tersebut. Nah inilah kunci utama yang membedakan antara ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Kalau golongan-golongan yang menyimpang, dia kutip ayat, dia kutip hadis, dan dia pahami sendiri. Dia memahami menurut pemahaman kelompoknya. Tapi ahlu sunnah memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi disitulah yang menjadi apa namanya batas pembeda antara ahlu sunnah dan golongan-golongan yang menyimpang. Ya. Dilihat apa namanya dari mana atau bagaimana mereka memahami. Itu dalam permasalahan akidah atau dalam permasalahan manhaj. Iya. Adapun dalam permasalahan umumnya, umumnya permasalahan fikih, maka pada umumnya itu adalah perbedaan yang dibolehkan. Perbedaan yang dibolehkan yang para sahabat sendiri pun berbeda pendapat. Maka inilah manfaatnya kita belajar menuntut ilmu agar kita mendapatkan pendapat yang paling kuat ya yang paling sesuai dengan dalil makanya para ulama mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka mengatakan dalam permasalahan fikih kami mengambil dari ijma sahabat kalau sahabat sudah sepakat maka itu wajib untuk diambil. Tapi kalau sahabat berbeda pendapat, maka seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku akan memilih salah satu pendapat sahabat tersebut. Jadi dalam satu permasalahan fikih ada dua pendapat. Sahabat punya dua pendapat, sebagian mengatakan A, sebagian mengatakan B. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya akan memilih salah satu pendapat itu saya nggak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Itu manhaj para imam besar. Iya. Ini dalam masalah fikih. Lalu yang mana yang beliau akan ambil? Beliau akan ambil yang mana menurut beliau lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih dekat? Artinya apa? Perlu proses belajar. Ya. Perlu proses belajar. Nah, ini kebetulan ditanya masalah taklid. Taklid itu kata para ulama seperti orang yang makan babi. Artinya apa? Itu hukumnya haram kecuali darurat. Iya. Pada asalnya kita diharuskan belajar bukan taklid. Nggak boleh taklid. Hukumnya haram taklid. Kita diperintahkan menuntut ilmu bukan taklid. Bukan taklid, tapi menuntut ilmu yang wajib bagi kita. Kalau kita nggak sanggup baru taklid. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Apa itu manhaj salaf? Bagaimana hukumnya mengikuti manhaj salaf? Manhaj salaf adalah metode salaf di dalam beragama. Lalu siapa yang dimaksud dengan salaf? Salaf itu adalah generasi awal umat Islam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, para sahabatnya, demikian pula generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang dimaksud dengan generasi salaf. Adapun yang dimaksud dengan manhaj adalah metode beragama mereka. Jadi manhajus salaf metode beragamanya generasi as-salaf. Generasi terbaik. Generasi pertama umat Islam. Iya. Wajib kita mengikuti manhajus salaf dan inilah satu-satunya jalan yang selamat seperti hadis yang sudah kita sebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wasataftariku ummati ala 73 millah kulluha finnar illa wahidah umatku akan berpecah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini hadis sudah jelas. Semua yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau jalan salaf? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya di neraka. Artinya semuanya sesat. Itulah yang disebut dengan golongan ahlul bid'ah, bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Ini hadisnya jelas. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hal tersebut. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikanlah ayat ini kata Allah orang-orang yang pertama masuk Islam siapa mereka? sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin dan Ansor. Iya. Sahabat Muhajirin dan Ansor. Kemudian kata Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan Allah menjadikan mereka ridho kepadanya. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan Allah ridho kepada para sahabat yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah mengabarkan juga akan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya apa jelas ya? Siapa yang menginginkan keridoan Allah harus menjadi pengikut mereka. Siapa yang tidak mengikuti mereka maka dia tidak akan mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan uh, kewajiban untuk mengikuti jalan salaf. Kewajiban untuk mengikuti jalan salaf. Baik. Itu diantaranya surat atau ayat 100 dan hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Iya. tentang doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah Apakah doa ini bersumber dari Al-Quran atau hadis? Saya belum tahu dalil dari Al-Qurannya maupun hadis yang sahih. Walaupun makna doanya sangat bagus sekali. Allahumma arinlah haqqa haqqa warzuq warzuqna tina warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah itu maknanya Masya Allah bagus sekali Ya Allah tunjukilah kami yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya dan tunjukkanlah yang salah itu salah dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya ya yeah. Tapi apakah itu berdasarkan hadis yang sahih? Saya belum tahu. Hanya saja ada kaidah kalau kita dapati doa yang seperti ini yang kita belum tahu hadisnya atau dalilnya. Kalau maknanya benar, boleh kita amalkan, tapi jangan kita yakini itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan kita apa namanya baca secara uh, berkesinambungan terus menerus sampai-sampai seakan-akan itu merupakan wirid yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal tidak iya dan juga walaupun maknanya bagus dalam satu lafaz doa yang kita dapatkan kalau tidak berdasarkan dalil yang sahih maka jauh lebih bagus kalau kita membaca cukup yang berasal dari hadis-hadis yang sahih itu jauh lebih baik dan sebenarnya lebih mencakup maknanya, lebih bagus maknanya. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya tentang sholat dua rakaat setelah berdiam di masjid setelah sholat subuh dalam rangka berzikir yang biasa dinamakan sholat isyraq. Biasanya ada diadakan jadwal sholat apa ini? Jadwal sholat ya dan jadwal syuruk apakah kita sholat pada waktu syuruk itu atau menunggu 15-20 menit setelah waktu syuruk itu uh, waktu sholat syuruk itu adalah sholat duha yang pertama waktu duha yang pertama waktunya itu adalah seukuran matahari terbit setinggi satu tombak kurang lebih dua meter Maksudnya dua meter kalau kita lihat dari bumi, walaupun kalau kita pergi ukur lebih panjang, ya.